مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah ya Halim Duha yang maha bar Duha yang maha pengampun Ya Allah berkahi majlis ini Jadikan siapapun yang kau tutupi aib dan dosa menjadi hamba yang kau hapuskan seluruh aibnya Ya Allah cegahlah kami dari perbuatan maksiat Golongkan kami menjadi hamba yang takut padamu Hamba yang terpelihara Hamba yang istiqomah Amin ya Allah ya Rabbi. Hadirin asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Halim kalau saya baca di sini artinya Allah yang Maha Penyantun dalam surat Al-Baqarah 235 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah wa'lamu annallaha ghafurun halim Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun Surat Al-Ahzab 51 Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di hatimu dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun hadirin tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tahu persis siapa diri kita apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan lintasan hati kita tahu Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru fahdaru ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu maka takutlah kepadanya jadi Allah tahu kita sombong Allah tahu kita sedang dengki, sedang ujub, sedang benci, sedang suudon. Allah tahu semua penyakit hati kita. Orang-orang tidak tahu. Takutlah kepada Allah. Karena semua keburukan itu diketahui dan ada balasannya. Tetapi Allah tidak menyegerakan balasannya. Jadi Al-Halim itu Allah maha tahu nih kita bergelimang dosa Allah tahu yang suka ngebuka wifi ya di kamar tempat sepi kan ada yang solehnya soleh di luar di depan orang soleh tapi giliran sendiri buka HP sekarang kan gampang maksiat pakai HP pakai internet kalau soleh asli di tempat sembunyi juga soleh karena dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Tapi Allah tutup-tutupi ini aib dan dosa kita. Sehingga orang lain tidak mengetahui kebusukan kita. Bahkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, yang kufur terhadap nikmat, yang durhaka, tetap saja oleh Allah diurus orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang mendustakan, yang munafik, musri, tetap dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, tempat berteduh. Semua karunia datang dari Allah. Kita juga nih ngaco-ngaco begini. Diurus, Allah tahu sholat isya kita ngelantur kemana. Ada yang sambil sholat tuh kapan Agim ngimamin gitu ada ada yang gitu enggak <laughs> saya kalau ada yang lebih bagus enggak berani hadirin nanti kalau giliran gak ada yang bagus baru nongol ya kalau ngimamin juga suara bisa bagus bacaan bisa benar hati belum tentu benar ada kalanya ngimamin ngeluarin ayat-ayat yang panjang niatnya supaya diketahui panjang bacaan ada kalanya sedang ngimami suaranya bergetar bukan sedih supaya diketahui jamaah usun nih ada yang rukunya tuh lama karena nunggu cukup nih cukup nih kira-kira ada cukup lah ya sami Allah dimana Sujudnya juga lama, tenang, tenang. Yang penting semua tahu saya khusyuk. Dan Allah tahu itu strategi itu. <sighs> Muhasabah juga. Ada yang nangis pura-pura. Dan gitu tidak ada yang nangis jamaahnya dasar bepal semuanya ngambek tadi. Memangnya perlu gitu kita acting tidak perlu kalau muhasabah itu yang penting Allah nerima muhasabah kita. Tidak usah menilai orang lain. Si itu mah nggak nangis-nangis, hatinya membatu, sok tahu ya. Hadirin, Allah menutupi aib dosa masa lalu keburukan kita. Nah, salah satu hikmah diantara Al-Halim yaitu Allah menutupinya. Tidak langsung membalas Ya Pak Ustaz, tolong buka surat An-Nahl 61. An-Nahl 61, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi Allah kan menyaksikan semua maksiat kita, menyaksikan sekali. Ya. Ini kita kesini aja yang ada yang pakai maksiat tuh kesini tuh, membonceng calonnya lah. Saya tidak nyebut pacar, calon Neng, kita ngaji ke Agib agar hati kita lembut. Allah tahu strategi ya. Waktu digas, direm, Allah tahu maksud gasnya. Kenapa saudara tersengat begitu? Gak ada yang tersembunyi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini aja nyebut astagfirullah astagfirullah bisa acting nih. Wah soleh nih soleh nih. Kalau kita selalu yakin Allah tahu tentang diri kita, ya, maka kita tidak akan terkecoh oleh pujian orang. Karena pujian orang tidak ada yang cocok. Pujian orang tidak membuat kita bangga. Lah kita tahu kayak eh, kita kentut bau kalau ada yang orang yang menyebut harum ah, enggak jelas karbit ya belerang sulfur ini tidak karena jujur Allah tahu nih siapa saya Allah tahu sholat saya jarang khusyuk Allah tahu ngaji saya juga cuma di mulut tidak sampai di hati Allah tahu saya tidak paham dengan bacaan yang saya baca Allah tahu saya tidak mengamalkan wah itu penceramah keren Allah tahu ceramah saya nggak cocok dengan kelakuan Allah tahu yang diomongin ini bagus-bagus dibagus-bagusin tapi Allah tahu bahwa yang dilakukan tidak sebagus ceramahnya dapat penghargaan ini itu ah Allah tahu sebetulnya saya tidak layak dihargai terus dengan ingat apa yang Allah tahu pujian tidak membuat bangga cacian tidak membuat terluka kita kan bangga oleh pujian karena tidak jujur melihat diri sendiri kita menikmati penghormatan orang karena kita tidak jujur melihat siapa diri Harusnya penangguhan dari Allah ini kita gunakan untuk tobat. Mumpung oleh Allah tidak disegerakan, tobat. Benar? Ini tenang-tenang gini teh, kelihatannya sudah tenang semua ini. Seperti yang tidak punya dosa. Kalau kita berani membuka dosa-dosa kita, malu hadirin. Tidak perlu kita membuka-buka apa yang Allah tutupi. Ah, saya banyak dosa, saya mah ahli maksiat, saya tukang mabok. Siapa yang nanya ya? Udah ditutupi oleh Allah bukan untuk dibuka oleh kita, ditutup itu untuk ditobati. Jadi gunakan maha penyantunnya Allah kesempatan besar untuk kita memperbaiki diri. Sepakat tadi, Din? kalau Allah mau membalas ya yang sering diceritakan ini punya dosa tidak ikhwan sedikit atau banyak banyak atau banyak sekali jujur banyak sekali atau luar biasa banyaknya kalau tiap dosa oleh Allah langsung dibalas satu dosa mengeluarkan satu belatung seperti apa mata kita kan? Banyak belatung di sini semua. Kalau pikiran kita tiap mikir yang dosa dibalas dengan satu belatung, seperti apa kepala kita ini? Belatung semua. Kalau setiap ngomong dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung, penuh belatung di sini, benar? Ya bayangkan itu saja. Saya juga mencoba membayangkan diri saya kalau dosa saya dibalas dengan belatung. Cici hadirin. Nah mumpung ditutupi, tobat ya. Kalau Allah mau membuka, kebuka. Tidak bisa dicegah. Kalau Allah mau membuka aib, dosa kita, kebuka tuh nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menghapuskan, tidak ada yang bisa membongkar. KPK, Intel, e, Medsos, kalau Allah mau menutupi aib, tutup saja. Tidak akan bisa dibuka siapapun. Kalau Allah mau menghapuskan, hapus, hilang. Filenya tidak ada, tidak ada. Al-afu itu kan Allah maha pemaaf itu seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya seperti tapak kaki di padang pasir dihembus oleh angin hilang itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni itu bisa hilang jejak gak bisa dibongkar oleh siapapun apa yang Allah tutupi tidak bisa dibongkar siapapun apa yang Allah buka tidak bisa ditutupi siapapun Makanya jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Nanti dibuka aib kita geseng. Kenapa jadi mikir begini? Jangan suka pengen tahu aib orang lain. Wala sasu. Kalau kita ngorek-ngorek, Allah tahu kita lagi ngorek-ngorek aib orang. Dibuka saja aib kita oleh Allah. Bisa kita yang kejungkel, benar? Ini kalau ada kamera dari depan bagus. Cuma wajahnya begini. Takut dibongkar ya. Sama. Nah, jangan suka membuka aib orang. Juga kita juga harus jadi pemaaf. Kalau untuk urusan pribadi memaafkan sajalah ya. Jangan jangan cepat marah bisi ya Allah nanti ngebales kita akan datang orang-orang yang menyakiti kita baik omongan, tulisan sikap apain aja ya. coba saya nanya <laughs> ini pertanyaan klasik bu ibu kalau punya salah inginnya dimarah segera dimarah oleh suami atau dinasehati dengan lemah lembut ini ya jawabnya yang tegas bu ya ini udah malam nih ya mau bersegera atau ditunda sampai waktu yang pas lalu dinasehati dengan lemah lembut tunda maunya dinasehatinya di depan orang banyak atau secara pribadi maunya diungkit-ungkit kesalahannya atau sekali saja dan dilupakan maunya dimaafkan atau tidak dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf hmm, Masya Allah hadirin Gusti ya top banget ada legit hadirin aduh harapannya mah super canggih Coba kalau si ibu bikin salah maunya tidak boleh dimarah. Tapi ditunda dulu baru dinasehati dengan lemah lembut. Begitu maksudnya, Bu? Sudah gitu jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang lain, secara pribadi. Udah gitu sekali ngomongnya nggak boleh diungkit-ungkit harus lupa kita Udah gitu dimaafkan. Maksudnya gitu bu. Sebelum ibu minta maaf gitu. Mm, manis bisa <laughs> Aduh. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib mencukupi semuanya benar? makan nggak syukur dia tetep ya dikasih makan mata jelalatan tetep ya bisa melihat coba kalau mata jelalatan gelap ah eh poek telinga dengar yang ngaco tetep dikasih ditunggu tobat coba kalau dengar ngaco sepi gendangnya semua diambil mulut kalau ngomong jelek oleh Allah tuh ya kalau Allah cepat ngebales kamu nak putus pitanya <laughs> hadirin berantakan ngerebek diurusnya terus oleh Allah benar nah harusnya kita juga ke orang tuh gitu kalau kita ingin diperlakukan oleh Allah dengan kemaafan Allah maka kita juga harus jadi pemaaf betul? baik surat yang lainnya sebentar ini surat Toha ayat 43-44, coba ini kepada Fir'aun ya bagaimana Fir'aun yang begitu dahsyat kezoliman keangkuhannya bahkan menganggap dirinya Tuhan lalu Allah memerintahkan Nabi Musa seperti apa sikap Nabi Musa untuk ketemu dengan Fir'aun hamba Allah ciptaan Allah yang begitu sombong menuhankan dirinya Toha 4344 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Coba itu. Dan hebat tidak nih? Allah tahu nih Fir'aun tuh ciptaan dia, Allah yang menciptakannya, mengurusnya dan Fir'aun tuh begitu angkuh, sombong. Allah juga perintahkan Nabi Musa Kan kalau Allah mau mah tinggal di sumber petir we Firaun gosong selesai ya. Tapi Nabi Musa juga disuruh bicaranya dengan lemah lembut hadirin dengan kata-kata yang baik sehingga Nabi Musa berdoa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Hari ah, ini pelajaran Quran nih hadirin. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah bertemu dengan manusia yang begitu zalim, yang begitu angkuh dan membuat kerusakan tetap harus dengan akhlak yang baik. Padahal Allah kuasa. Tinggal dicabut aja tuh ingatan Firaun. Hah, bisa tuh atau dikasih virus yang melumpuhkan tubuhnya sekejap bisa atau yang paling gampang mah diutus aja malaikat mau cabut pet, beres tuh nah ini pelajaran bagi kita ya ayo ah kita miliki kesabaran sepakat 2B 2L masih ingat dijawab hadirin kalau masih masih kalau belum lusuh jangan suka nggak jelas ya hidup ini memilih ya kami memilih dia maaf karena nggak tahu nah, bagus bagus ya selalu ada alasan 2B 2L B yang pertama berani mengakui kelebihan kebaikan dan jasa orang lain kalau gaul itu supaya lembut hati kita akui oh guru saya yang berjuang sehingga saya bisa mendapatkan ilmu ini. Tidak bisa kita berterima kasih sebelum kita mengakui kebaikan orang. Dan kalau kita senang mengingat kebaikan orang, hati kita jadi lembut. Tuh, ibu tetangga itu, waktu saya belanja kurang tiga ribu, beliau yang membayarkan. Masya Allah, enak. Tuh si Abah, walaupun sudah tua, Waktu saya mau dikejar anjing, anjing menggonggong, si Abah teriak. Jadi anjingnya ngejar Abah. Saya serah. Hadirin, banyak sekali orang-orang yang berbuat baik di sekitar kita, betul? Kenapa? Kita lebih sibuk mikirin kejelekan orang. Coba, kalau ingat ke orang tua, ingat kekurangannya, dengan ingat kebaikannya robah tuh suasana hati ayo ingat terus jasa orang walaupun mungkin dia sudah tidak dekat dengan kita atau mungkin dia sedang menyakiti kita fokus terus kepada jasanya fokus kepada kebaikannya doakan dengan tulus sembunyi-sembunyi kepada orang yang berbuat baik ke orang tua, ke guru, saya masih terngiang-ngiang itu tentang Robik Firly yang lima kali ini. Menurut Ustadz Arifin Nugroho ya, saya baca di broadcast ada anak eh anak yang mendoakan orang tuanya lima kali sehari masih termasuk anak durhaka. Eh berdiri, punten deh. Apa apa? Mau? Eh cari sasaran yang lain. Sini saya yang berdiri. Gak apa-apa. Ini santri tahfiz ya. penghapal Quran. Sini deh. Naik. Siapa namanya sayang? Muhammad Abi Quraim. Alhamdulillah. Coba doa untuk orang tua bagaimana? Rabbi firli wali wali daya, walidayya warhamu kama rabbayani segiro, robana hati fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh, itu sangat lengkap ya. Rabbik firli wali walidayya. Ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Coba ulangi lima kali. Rabbi firli wali walidayya warhamu kama rabbayani sagira. Rabbi firli wali walidayya warhamu kama rabbayani sagira. Rabbi firli wali walidayya warhamu kama rabbayani Robi firli wali daya warhamu maka merubahnya segiro Robi firli wali wali daya warhamu maka merubahnya segiro Menderita enggak doa itu? Tidak e, Bercucuran keringat? Tidak Letih? Tidak Bersimbah darah? Tidak Mengeluarkan tenaga melelahkan? Tidak e, eh, Getir gitu? Tidak Coba setiap kali kita doa rebik firli wali wali daya dan bila dikabulkan oleh Allah itu manfaat sekali bagi orang tua kita. Bandingkan dengan pengorbanan orang tua kepada kita. Kita cuman rebik firli wali walidaya warham kama rabbayani sogir. Tidak ada yang berkurang benar. Beda orang tua ngurus kita. Air mata, tenaga, waktu, pikiran, perasaan, harta terkuras untuk kita. Bandingkan dengan apa yang kita lakukan. Rebik Fili, wali wali daya buma, kamarubaini sogiro. Padahal itu begitu berarti. Apalagi kalau orang tua sudah dikubur. Pasti nunggu doa kita. Kalau hanya lima kali. Terusan juga nggak ada letih. Oh maaf terima kasih ya deh. Sing maaf. Maaf. Ini saya dapat ilmu banyak dari guru-guru. Pertanyaannya, pernahkah saya mendoakan guru dengan tulus sekali? Bandingkan dengan ilmu yang didapatkan. Bandingkan dengan doa. Guru saya sudah wafat. Apa yang saya lakukan untuk guru saya? Paling doa. Berapa banyak doa? Seberapa khusyuk? selalu tidak sebanding. Eh, maaf. Saya tidak menuntut saudara mendoakan saya ya. Jujur aja ngedoain nggak gitu adanya. Saya suka merenung gitu, ya Allah, guru saya sudah berjuang 11 tahun, siang malam mendidik tanpa pamrih. Diberi pulsa 50 ribu saja nolak Padahal guru yang sepuh ini sampai meninggalnya kebimbing dalam situasi yang sangat sulit. Siapa gitu yang saya lakukan? Nah, mengenang jasa kebaikan itu ngeremukan hati adik. Apalagi mengenang kebaikan dari Allah kepada kita. Hancur tuh hati itu. Aduh, udah dihidupkan yang lain jadi cacing, jadi nyamuk, jadi babi, kita jadi orang. Coba kalau kita jadi perkedel, habis mah. Coba kalau nyawa kita jadi marmut, repot. Jadi kelenci, lagi dikejar-kejar. Apalagi jadi nyamuk, aduh. Saya kalau lihat nyamuk, aduh, <laughs> alhamdulillah. Ya Allah, untung saya enggak jadi nyamuk. Coba kalau jadi nyamuk, Bapak cari nafkah jiwa terancam. Lagi makan tewas. Habis makan diburu, ah, terus repot. Makanya kalau lihat nyamuk-nyamuk, singrid, oh, mana jadi nyamuk. <laughs> Makanya kasihlah Bang sesetetes maya. Masalahnya saya bukan pelit, uh, saya mau ngasih dia setetes mah. Tapi dia bakal ngomong sama temen-temennya itu ada orang soleh katanya dia nggak mukul ayo serbu <laughs> selalu ada alasan nah hadirin ayo kenal kebaikan orang tetangga temen guru adik kodimat yang bantu-bantu jangan lupakan walaupun dia sudah lupa ke kita kita jangan lupa Walaupun mungkin dia sedang tidak suka ke kita, kita tetap ingat kebaikan, tetap doakan, sembunyi-sembunyi. Rasakan hadirin, satu kenikmatan adalah mendoakan orang lain. Dua b B yang kedua apa? Supaya memiliki sikap halim pada diri kita, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Ya itu, kalau kita punya salah maunya diapain? Itu penjelasan ibu-ibu itu jernih sekali ya. Masya Allah. Etama kalau ada suami kayak gitu mabu atas. Ibu mau dah top lah bahagia. Berusaha ya. Tapi berusaha kalau kita salah, maunya diapain oleh orang? Dipukul? Enggak. Kalau kita salah, maunya mah dimaafkan. Kalau mau ngasih tahu jangan di depan orang banyak. Kan gitu. Kalau bisa mah pelan-pelan. Kalau bisa mah dipuji dulu, Kang. Akang tuh sebetulnya pinter. Tapi nggak ada yang tahu. Maka belajarlah. <laughs> kamu teh cakep bu cuma salahnya nggak ada yang tahu nah ini mah menghina tetap hadirin apa yang ingin diperlakukan orang kepada kita kalau kita bikin salah perlakukanlah orang lain sebagaimana yang kita ingin dan katanya itu yang sebut bijaksana kalau ada orang berbuat jelek ke kita satu kita untung syukur bukan kita yang berbuat jelek ke dia. Dua, kita dapat pelajaran agar kita tidak melakukan hal yang sama. Tiga, kita dapat ladang amal untuk memaafkan. Empat, kita punya ladang amal untuk membalas kebaikan kepada orang yang kurang baik kepada kita. Jangan balas dengan keburukan yang sama. Kalau dia ngomong buruk, kita ngomong buruk, dia menghina, kita menghina, dia membeberkan aib, kita beberkan aib, terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Benar? Mau ngapain ikut pengajian sering-sering kalau sama saja bisanya hanya meniru perbuatan buruk orang. Orang berbuat tidak baik, kita harus punya perbuatan yang Allah sukai. Ayo bijaksana. Orang berbuat jelek sekarang belum tentu jelek seumur hidup. Berapa banyak yang berbuat jelek dan hasilnya lebih mulia dari kita. Saya dengar ada yang ditangkap KPK di penjara sekarang 15 juz. Kita berapa juz? Apa nunggu ditangkap? Hmm. Ayo Berapa banyak yang kita cemooh oh, sekarang lebih soleh dan kita nggak boleh kekunci oleh kejelekan seseorang di masa lalu karena boleh jadi dia sudah robah dan bisa jadi dosa yang dia lakukan itu yang mengantarkan dia tobat nasuha kita tetap mikirkan kejelekan dia padahal dia udah melesat kedudukannya di sisi Allah karena kejelekan yang ditobatin Allah mencintai dia karena dosa itu ditobatin, kita menghina dia karena dosa itu. Eh, bisa fatal. Kita bisa membenci orang yang dicintai ya Allah, cilaka. Sing bijaksana, ya. Proporsional, adil. 2B, 2L. Apa B yang pertama? Jawab, hadirin berani mengakui kelebihan kebaikan juga dan jasa orang ya maaf ya minum lawannya B pertama dengki kalau orang dengki SMS syusya melihat orang lain senang senang melihat orang lain syusyah sekarang ada ustad-ustad yang banyak oh kita harus senang ya banyak yang lebih pintar lebih populer lebih cerdas lebih banyak hafalannya kalau kita senang melihat kelebihan orang maka kelebihan orang itu dengan cepat bisa jadi kelebihan kita kalau kita tidak senang melihat kelebihan orang, kita bakal nyari kekurangannya. Maka kelebihan dia membuat kita jadi kelebihan dosa. Namanya dengki. Teman naik pangkat, saudara naik tensi. Hati-hati hadirin. Bila hati kian dengki, tak rela teman dapat rezeki. Tak pernah mau memuji Hanya bisa mencaci maki Tapi bila hati bersyukur Kebaikan tak pernah kendur Walau tidur tak pakai kasur Hati tetap merasa makmur Jelas langsung si ibu jagalah sebelas tahun tidak berkumandang lagu kebangsaan itu, padahal itu lagu kebangsaan penyejuk benar sudahlah semuanya ada waktunya ayo ah senang mengakui mengingat membalas itu kenikmatan tersendiri dan itu bagian dari syukur. Ini membuat hati kita lembut hadirin, ya. Bagian dari syukur dan nambah nikmatnya. Masih ingat? <laughs> Saya belum nyari contoh yang lain. Teman pinjam motor, bang, pinjam motornya. Kemana? Anak saya nih perlu diantar ke puskesmas. Punten, punten. Bong, dua hari nggak dipulangin pas dipulangin nyender di pagar depan motor ini ban bensin habis ban kempes jok copot kira-kira dipinjemin lagi enggak kapok itu bisa tujuh turunan bang pinjam motor maaf saya darurat nih ya pakai hati-hati ya eh sebelum duhur motor udah kembali sampai kaget ini motor kok jadi mengkilat begini dipoles hadirin dicuci dipoles mengkilat tank dibuka full tank cek oli baru ganti oli cek mesin tune up saya tahu saudara mau ngomong apa. Jangan suka ragu-ragu ya. Kalau perlu kapan? Tiap hari juga nggak apa-apa. Sok pinjam motor saya gitu. Kebayang full tank. Orang yang tahu balas budi itu hanya bisa kalau dia mengakui budi baik orang lain. Makanya senang mengingat kebaikan orang tuh banyak hati tenang, kita dapat ilmu, kita dapat amal, kita juga bisa dapat syukur. Syukur nambah karunia dari Allah. Makanya harus hobi bagi kita dan pantang melupakan jasa kebaikan orang. Kalau ada kekurangannya, husnuzon. Kekurangan inilah yang mudah-mudahan membuat dia tobat, membuat orang dekat kepada Allah dan posisi kita bukan menghakimi tapi posisi kita mensupport kalau tidak tahu kita bantu jadi tahu kalau lupa kita bantu jadi ingat kalau dia lalai kita bantu supaya semangat kalau dia tergelincir kita bantu supaya dia bisa bangkit kembali jangan memposisikan diri sebagai menghakimi orang tapi posisikan diri sebagai berkhidmat seperti Rasulullah SAW benar? Benar ada yang suatu saat dihakimi oleh Rasulullah karena memang posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ya. Tapi posisi kita kan tidak seperti beliau. Tiga apa? Ada yang mau dibacakan Ustaz? Ada hadis silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Assalamualaikum semoga kebinasaan atas kamu Aisyah radhiyallahu anha membalas atas kalian juga kebinasaan itu dan semoga Allah melaknat kalian juga semoga Allah murka kepada kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda Jangan begitu wahai Aisyah, hendalah engkau bersikap lembut, jauhilah kekerasan dan kekasaran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Tidakkah engkau mendengar jawaban yang aku katakan? Aku telah menjawab ucapan mereka <clears throat> dengan ucapan yang sama dan doaku atas kebinasaan mereka pasti diterima sedangkan doa mereka atas kebinasaanku tidak akan diterima hadis riwayat Imam Bukhari tuh ada yang berbicara begitu. assalamu alayka kebinasaan bagimu wahai Muhammad waduh Aisyah ini kan masih muda kamu yang binasa semoga Allah melaknatmu apalagi tadi memberikan hancuran bagimu Aisyah tidak boleh bicara begitu Islam memang bukan untuk melaknat bukankah engkau sudah mendengar dia mengatakan bukankah aku sudah menjawab bukankah engkau dengar jawab wa'alaika bagimu juga doa orang Yahudi itu kepada Rasulullah jelas tidak akan diijabah oleh Allah tapi doa Rasulullah jelas diijabah makanya Begitulah seharusnya yang kita lakukan, ya. Indah tidak sih? <coughs> Nyambung satu lagi. Ya. Silakan. Dari Aisyah radhiallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan." Dia memberikan anugerah pahala yang khusus atas kelembutan yang dia Allah tidak berikan atas kekasaran. Juga dia tidak berikan kepada selainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi sebagian dari kelembutan maka ia telah diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang dicabut sebagian dari kelembutannya, maka ia telah kehilangan baginya dari kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Hadis riwayat Al-Baghawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalakum walau kunta qalidal qalb dan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin Ali Imran 159 hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar niscaya mereka menjauh dari sisimu maka maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka jika engkau sudah membulatkan tekad pasrahkan ke Allah sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal ayo hadirin kita miliki ini keteladanan ini ya kita harus punya ketegasan tapi jangan keluar dari kelembutan itu contoh Nabi seperti itu. Sepakat? Ada juga suatu saat Nabi marah. Tapi marahnya juga dengan alasan yang bukan pribadi. Alasan yang tepat, dengan kemarahan yang tepat. Dan hasilnya luar biasa. Menggugah dan merubah. L. Lupakan jasa dan kebaikan diri. Ayo ah, pengen punya hati yang lembut <coughs> pengen punya hati yang lembut ya udah hadirin saya juga pengen mau tahu caranya lupakan jasa dan kebaikan diri karena tiap kali kita mengingat-ingat kebaikan nyol di sini tuh benar saya yang nyol papa nu capek tejang, nyo entah gimana kenapa tiap ingat kebaikan tuh neken di sini tahu kenapa karena Allah nggak suka Allah tahu kita lagi nginget-nginget kebaikan aslinya nih dengerin aslinya bukan kita yang berbuat baik aslinya Allah yang berbuat baik dan kita diuji jadi jalan saya sudah nyumbang sama anak yatim. Bukan begitu. Allah ngasih sama anak yatim lewat kita. Saya sudah bangun masjid. Bukan gitu. Allah yang membangun masjid, kita diuji bagian jadi jalannya. Saya yang ngajarin kamu ilmu ini. Salah. Allah yang ngasih ilmu itu, kita jadi jalan. Jangan ngaku-ngaku semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau kita enggak ngaku-ngaku, maka Allah catatkan itu jadi amal kita. Kalau kita ngaku-ngaku, udah enggak kebagian apa-apa. Jelas, men? Pak Emen? Superman? Nah, jadi Darut ah, ngebangun Darut Tauhid tidak. Darut ini mah udah ada di Lauh Mahfud sebelum saya diciptakan. Saya teman-teman juga hadirin diuji oleh Allah lahirnya wujudnya apa yang sudah Allah rencanakan. Tidak ada makhluk ini tetap aja rencana Allah mah kejadian. Gak boleh merasa berjasa. Bapak ibu juga bersyukur dititipin anak, tapi nggak boleh merasa berjasa. Udah berulang-ulang lah di sini di, disampaikan. Kalau kita ngomongin jasa kita, mikirinnya aja jadi jengkel, ngomongin jadi enek pak. Coba, bu, ibu, kalau suami ngomong <laughs> begini, gimana perasaan ibu? Eh, bu, sing sadar atuh saya nih yang ngebiayain kalian anak-anak dengerin dengar semuanya bapak anu paling capek bapak yang ngebanting-banting tulang memeras-meras keringat kalian makan teh tetesan keringat bapak tahu kalian pakai motor bensin teh di bapak kalian sekolah bapak yang gimana rasanya bu kalau suami ibu ngomong gitu bahagia atau enak Nah, makin cinta atau sebel? Sama bu, ibu juga kalau ngomongin. Ibu teh capek atau bapak? Kita tergampil urus luas. mata sangsara. Tidak jadi eh, tidak jadi wibawa. Udah takdirnya gitu pak. Orang yang paling sering ngangkat-ngangkat diri ujungnya dihinakan oleh Allah. Jadi kayak pipa U. Ini ngangkat diri si air kemudian turun makanya kalau nanti ikut pilkadal ya jangan nyebut-nyebut dengan jerih payah saya ah, ini nggak apal ilmu nih enak terjadinya pemimpin juga tidak boleh saya pemimpin kalian ya kan dari tadi juga udah tahu banyak Nggak usah ngomong. Ini ibumu nak. Ini ibumu. Anak-anak heran. Ibu kok lupa sih ya? Udahlah. Belajar pikun. Mari kita sembunyikan kebaikan kita sebagaimana menyembunyikan aib. Banyak kan yang kita sembunyikan? aib dosa banyak nggak sekarang amal apa yang disembunyikan nyaris nggak ada yang nggak jelas juga dipamerkan temen nitip uang tolong titip nih 100 ribu sedekahkan nanti Darul Tahid waktu wakaf dia yang beber-beber padahal titipan teman <laughs> nebeng terakhir lihat kekurangan dan dosa diri. Ke orang lain berani mengakui kelebihan jasa. Orang lain salah, bijaksana. Posisikan kita menjadi yang membantu orang lain menjadi lebih baik dari kesalahannya dan kita pun menjadi ladang amal, ya. Itu ke orang lain. Kalau ke diri, lupakan jasa dan kebaikan diri. Karena semua kebaikan yang kita lakukan prinsipnya hakikatnya adalah Allah yang berbuat kebaikan dan kita yang jadi jalan lupakan saja Allah nggak akan lupa lupakan ah, orang nggak ada yang berterima kasih biarin bukan urusan kita kita berterima kasih harus tapi nuntut orang lain berterima kasih no. dan terakhir Lihat kekurangan diri sendiri. Nah ini dia kerjaan kita yang paling penting. Lihat kekurangan kesalahan diri. Karena tidak ada ancaman bagi kita kecuali dari keburukan kita. Saya lihat tadi wanita Palestina ditembak oleh tentara Israel. Apakah wanita ini rugi? Kalau meninggal saat itu syuhada tuh. Yang pasti rugi mah orang Israel itu. Kalau kita ditipu, mana yang bahaya bagi kita? Ditipu atau nipu? Jawab hadirin jangan cuma punya aja, saya nggak ngerti yang pu. <laughs> Ditipu atau menipu? Kalau ditipu bisa jadi penggugur dosa tuh. Kalau menipu pasti penambah dosa. <coughs> Jadi jangan sibuk dengan kesalahan orang kepada kita, tapi sibuklah dengan kesalahan kita. Ya, mau bisa memperbaiki orang lain? Sekarang saudara sudah mengerti ya, dengan cara napas sudah. Oh. <laughs> Gini ya, sebetulnya saya nggak boleh ngarap-ngarap apapun dari saudara-saudara, termasuk jawaban. Tapi saya harus mengajarkan etika. <laughs> Mumpung pertanyaannya sederhana, emang mau tidak kan gampang ya nggak? Ngebahagiain penceramah tuh akhlakul karimah hadirin. Cuma saya nanya sendiri, saudara diam kan nyenek di sini juga. Pak. Nah hadirin, ayo ah kita lebih sibuk melihat kejadian apapun, evaluasi diri. Kalau ada yang tidak enak, apa ini salah saya? Kenapa kejadian jadi begini? Saya mungkin yang kurang silaturahim, saya yang ingin dihormati, saya yang kurang menyapa, saya yang kurang memberi, saya kurang tulus di dalam berbuat baik. Terus saja gitu. Kenapa ya dia pelit ke saya? Karena saya yang pelit sama dia. Gitu. Tidak ada ruginya. Terus evaluasi diri. Kenapa nih istri bawel? Karena kitanya nggak ada wibawa. Pulang ke rumah. Naon mah. Eh, naonan mana? Terjigal mah. Kan ada tuh yang evaluasi diri, Pak. Kenapa ya? Istri saya tuh nggak menghargai suami kata kiai habis bapak nggak jadi contoh mau istri rajin contohin oleh bapak atau pulang-pulang teh pak bangun jam tiga tahajud beres tahajud ngepel selesai ngepel nimba masih contoh semua selesai nimba nanak air tadi kampung ya beres-beres istrinya teh lihat anak-anak si bapak sadar gitu anak aduh Masa saya nyontoin dianggap cagel? Pak, mau ngerubah sesuatu mah tidak seperti membalikan tangan, ya. Gitu, kalau ingin memperbaiki orang lain, karena kita nggak bisa ngebolak-balik hati orang. Perbaiki diri, nanti hadiahnya Allah menjadikan diri kita jalan orang berubah. Nah itu untung. Jadi bukan kita yang merubah orang lain, tapi Allah merubah hamba-hambanya syariatnya lewat kita. Itu yang untung. Jadi kita dapat pahalanya. Nah, supaya kita bisa jadi jalan, ayo perbaiki diri. Gimana kita ingin memperbaiki orang lain kita yang ngaco dan Allah tahu, benar? Kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian harus menjadi manusia sesungguhnya, seutuhnya seperti Uud 45 dan preambul. Nah dia aja nggak ngerti yang diomongin. Dan Allah tahu yang diomongin ini nggak cocok. Disiplin, disiplin. Allah tahu dia juga ngaco ya. Ada orang yang bagusnya cuma di mimbar aja, di podium saja. Gak bisa, Allah melihat semua kelakuan kita. Jika tubuh, cing solehah ibu teh, cing bening hati. Kusuf <laughs> adalah Allah tahu dia jelalatan matanya ya. Nggak mempan. Anak-anakku sekalian. Di dalam hidup yang sekali-kalinya ini. Papa sangat menginginkan. Ah, cek pada dokternya pakai dunia dalam berita apa nggak nyambung. Nggak usah lebay hadirin. Nggak usah nada dibuat-buat. Tidak usah merangkai kata-kata yang rumit. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu kelakuan kita. Allah tahu pikiran, hati, maksiat. Gak bisa, gak bisa sembunyi dari pengetahuan Allah. Sudah perbaiki diri saya, tobat. Nanti Allah memperlihatkan perubahan kita. Mungkin gak sengaja kata si ibu teh, udah anak-anak, si bapak teh udah roba. Gak banyak omong astagfirullah mate selama ini tuh kamu hargai ke suami hati le anak-anak juga benar bapak teh jadi tenang sekarang mah kalau deket dengan bapak teh sejuk nah bapaknya udah sejuk ya karena ada yang ketemu anak teh pasti dua menyuruh dan melarang hehehe baru dah kali itu pot beresan jadi anak-anak pasti nyuruh nih pasti nyuruh nih Hadirin terima kasih ya Maaf ceramahnya begini Insya Allah Kamis yang akan datang AA berada di Mekah Mudah-mudahan keberangkatan AA keluar itu akan hadir ulama yang lebih baik Yang ilmunya lebih luas, lebih dalam, lebih manfaat Jadi jangan hadir karena figur seseorang karena kalau Allah mau ngasih petunjuk bisa lewat siapa saja ya dan setiap orang punya karakter masing-masing jangan dibanding-bandingkan kalau tulus nyari ilmunya mungkin perkataan yang sederhana bisa lebih bermakna satu sama lain punya kelebihan dan kekurangan jangan fokus kepada kekurangan fokus kepada kelebihan ya Terima kasih sahabat yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau menambahkan Ustaz? Surat An-Nisa ayat 147 dan surat Al-Anfal ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui dan tidaklah Allah menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan jadi Allah tidak akan menghukum selama ada Rasulullah karena Rasulullah sudah tidak ada ada satu lagi bentengnya yang tidak mendatangkan hukuman Allah selama bertobat. Memohon ampunan. Terus istighfar, terus mohon ampun. Insya Allah tidak akan datang azabnya. Silakan. Dari Mu'adz radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang menahan marahnya Padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya Maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk Lalu dia Allah mempersilahkan kepadanya Untuk memilih bidadari yang ia sukai Hadis riwayat Imam Abu Dawud Jadi maksudnya gimana? Ya, ya itu Pak. Jadi yang di dunia istrinya galak gitu Jangan marah Nanti di akhirat dapat dari gitu Ustaz Gitu? Iya terus terang Ustaz begitu, terang Oh gitu ya Benar Jadi jangan marah-marah Tapi juga tidak boleh Pasti di sorga mau si Eta Gak boleh ke istri ngomong gitu <laughs> Tapi ini hikmah terbesarnya adalah kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu yang besar pahalanya, berarti amal itu sangat disukai Allah. Jadi kalau Allah masih pahala besar, nah orang yang bisa menahan marah ini adalah sesuatu yang sangat disukai Allah. Begitulah ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Fuad dan Ustaz Ahmad kita tutup dengan uh, membaca ayat-ayat Quran dan berwakaf ya.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 Ampuni ya Allah betapa jarang sekali kami merasakan nikmatnya khusus dalam ibadah. Ampuni ya Allah betapa tangkanya kami beramal dengan ikhlas karena engkau. Ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari keridoanmu. Lebih sibuk ingin kelihatan bagus dalam pandangan hamba-hambamu, bukan dalam pandangan Ya Allah, ampuni. Kami lebih banyak berharap kepada makhlukmu yang tidak punya apa-apa. Jarang berharap hanya padamu. Ya Rabb, Ampuni semua kemusrikan kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Dan kami mohon ampun dari apa-apa yang tidak kami tahu. ya Allah yang maha mendengar, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna Wahai yang maha pengampun, ampuni kezoliman kami kepada ibu, kepada bapak, kedurhakaan kami, kelalaian kami memuliakannya Ampuni ibu bapak kami ya Allah Hapuskan seluruh dosa dan aibnya Bahagiakan sisa umurnya Karuniakan akhir hayat husnul khotimah Lapangkan kuburnya ya Allah Lindungi dari su'ul khotimah Lindungi dari azab kubur Lindungi dari fitnah jahanam. Jadikan orang tua kami ahli sorga, ya Allah. Ya Rob, ampuni guru-guru kami. Hamba-hambamu yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. yang bersusah payah agar kami hidup di jalanmu. Sempurnakan ganjarannya ya Allah Berkahi keluarga dan keturunan guru-guru kami Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Yang kami tahu, yang kami tidak tahu Balas dengan sempurna ya Allah Golongkan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang sering kami sakiti, yang sering kami jolimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lapangkan hati kami untuk selalu memaafkannya ya Allah. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ampuni sanak saudara kami ya Allah tetangga-tetangga kami sahabat-sahabat kami sebanyak-banyaknya hambamu ya karim Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Ya Allah tolong saudara-saudara kami yang dizalimi dimanapun khususnya kau saksikan di Palestina ya Allah Di Suriah Teguhkan imannya ya Allah Indahkan akhlaknya Sempurnakan perjuangannya Jangan biarkan kaum zalim berjaya ya Allah Ya Rob jadikan saat ini saat mustajab doa kau maha mendengar Engkau maha dekat kau maha baik kau maha mengabulkan doa Kau maha penyantun yang alim Kabulkan doa-doa hamba-hambamu ini ya Allah Amin Bagi yang masih ingin doa Doalah masing-masing hadirin Amin ya Allah Allah pasti mendengarkan Tidak ada satupun yang tidak didengar Amin ya Allah ya Rabb Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah berikan pendamping yang menantikannya ya Rabb pernikahan yang berkah rumah tangga sakinah keturunan yang soleh solehah hafiz hafiz, yang istiqomah sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah khususan orang tua kami ya Allah Ya Allah berikan kelapangan yang dihimpit masalah, kesempitan, kesulitan. Ya Fatah Rabbana atina min ladunka rahmah wa min amdina rasyada. Cukupi dengan rizkimu yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Undang kebaikullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah umroh yang kau terima ya Allah Ya Allah istiqomahkan kami Jangan cabut nikmat iman ini Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh ya Allah Pemimpin yang beriman teguh Berakhlak mulia, ahli ibadah yang adil dan amanah yang bisa membela dan mencintai umatmu ya Allah kami berlindung dari hamba-hambamu yang mengingkarimu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar